Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Alhamdulillah sama subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Inilah satu perkara yang menentukan manusia ini akan celaka atau manusia ini akan menderita. Baik manusia ini menyadari atau tidak menyadari, imanlah tetap perkara yang paling penting, paling menentukan untuk apa datangnya nasib pada manusia Karena dengan iman ini Maka manusia memiliki pemahaman yang benar Mengenai zat Yang menciptakan Alam dunia ini Dan seluruh alam semesta Karena dengan iman ini Manusia memiliki pemahaman yang benar Siapa sesungguhnya yang menciptakan dan yang menguasai segala suasana dan keadaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini tidak punya iman, imannya salah, maka dia akan punya paham yang salah. Kalau orang ini pahamnya salah, maka dia akan bersikap dengan sikap yang salah. Kalau orang ini sikapnya salah, perbuatan-perbuatannya akan senantiasa condong kepada yang salah juga. Kalau sudah salah, tindakannya, sikapnya, perbuatannya, maka otomatis dia akan celaka. Itu bermula dari sederhana, yaitu dari keyakinan yang salah, dari iman yang salah. Dikiranya dunia ini berjalan dengan sendirinya, Dikiranya hujan datang karena maunya mendung Dikiranya kemarau datang karena musimnya Dikiranya penyakit datang karena maunya virus Karena maunya kuman-kuman dan bakteri Dikiranya perkara-perkara datang karena maunya manusia atau maunya makhluk-makhluk. Kalau orang ini pemahamannya sudah keliru seperti itu, sudah alamat. Dia akan berpikir dengan pikiran yang keliru, dia akan bertindak dengan tindakan yang keliru. Akhirnya celaka. Maka perkara iman inilah perkara yang harus diperbaiki terlebih dulu sebelum perkara-perkara lainnya. Memang dunia ini adalah darul asbab. Tapi berlakunya asbab-asbab ini aslinya adalah ujian bagi manusia. Pandangan lahiriah memang orang ini akan datang uang kalau bekerja. Pandangan lahiriah memang orang ini dengan minum obat maka um, penyakit atau kuman akan mati ini berlakunya asal-asal ini semuanya adalah ujian saja bagi manusia. Tapi sebenarnya yang terjadi bukanlah itu. Yang sebenarnya terjadi adalah kudrat Allah, rencana Allah, kehendak Allah, kuasa Allah. Pasti berlaku pada semua perkara. Maka bila orang ini yakinnya sudah benar, yakinnya benar, imannya sudah benar, pemahamannya sudah benar akan keagungan, akan kekuasaan Allah SWT, maka dia akan bertindak dengan tindakan yang benar. Maka untuk solusi total atas apa saja masalah manusia, atas apa saja problem manusia, maka pertama kali ini apa yang harus dimulai? pertama kali dimulai daripada perbaikan iman perbaikan yakin tanpa ini maka usaha-usaha apa saja menjadi perkara yang sia-sia menjadi perkara yang hampa nul tidak akan datang kebaikan seandainya kelihatan koyok-koyok eh seolah-olah datang kebaikan tapi ini sungguhnya hanya tipu daya di awal-awalnya kelihatan berjaya tapi akhir cerita pasti kegagalan pasti kehinaan tapi Masya Allah mayoritas manusia sekarang ini salah paham atas perkara ini Masya Allah mayoritas manusia hari ini ingin solusi atas masalah, ingin supaya tertunaikan hajat-hajat. Tetapi dimulainya ini dari perkara asbab. Ini kalau sudah langkah awal ini salah ini insya Allah ibaratnya orang Jawa sampai tuwek bungkuk tidak akan ketemu daripada solusi-solusi masalah hanya akan meloncat dari satu kesempitan kepada kesempitan yang lain hanya dari loncat-loncat dari satu kebingungan kepada kebingungan yang lain kelihatannya terlepas dari satu kesempitan tapi hanya pindah jenis kesempitannya kelihatannya selesai dari satu kebingungan tapi ganti judul kebingungannya sebelumnya judulnya kebingungan masalah ekonomi Mungkin saja dengan rekayasa rekayasa atas asbab kebingungan ekonomi terselesaikan. Tapi sekarang judulnya lain. Judulnya kebingungan urusan istri. Nah, bingung sana, bingung sini, bingung sana, bingung sini. Kemudian orang berjuang rekayasa strategi supaya masalah kebingungan istrinya selesai. Tapi tanpa perbaikan iman, tanpa usaha untuk memperbaiki amal. Mungkin saja masalah istri beres. Tapi sekarang ganti judul. Bingung masalah anak. Nah, nah inilah penyakitnya umat hari ini, masya Allah. Allah ter. Sekarang manusia ini kebanyakan manusia bingung hanya meloncat-loncat dari satu kebingungan kepada kebingungan yang lain dari satu kesempitan kepada kesempitan yang lain karena tidak kembali kepada satu usaha yang asas yaitu usaha perbaikan i, iman dan kesalahpahaman ini bukan hanya untuk orang awam bukan hanya kepada orang yang tidak berpendidikan bahkan kebingungan ini melanda paling parah ini justru justru orang-orang yang mengaku cerdik cendekia intelektual ilmuwan bahkan maaf profesor doktor Masya Allah sehinggalah orang ini hanya mikir perbaikan atas asbab-asbab ekonominya ini semerawut. Maka ini perlu dicetak sarjana-sarjana ekonomi. Masya Allah. Sehingga akhirnya bukanlah kemudian tambahnya baiknya ekonomi, semakin banyak sarjana ekonomi, semakin parah urusan ekonominya. Begitu pula, oh ini keamanan kacauan karena kurang jumlah personil polisi karena jumlahnya kurang jumlahnya senjata semakin banyak senjata masa peluru malah berdesingan di mana-mana entah preman entah begal entah rampok bawa peluru akhirnya terjadi kejahatan di mana-mana kebanyakan manusia sekarang ini pikirnya asbab ini kurangnya bagusnya undang-undang ekonomi Kurang bagusnya perangkat-perangkat hukum Ininya perbaikan asbab Kurangnya fasilitas ini, kurangnya fasilitas ini Tapi sama sekalian Karena tingkat iman ini jalan di tempat Tidak ada perbaikan apa-apa Maka sungguhnya yang terjadi apa nasib manusia sudah jalan di tempat. Gak enek undai, gak enek tambahi. Ini saya semua paham bahasa Jawa ya. Ada yang tidak paham bahasa Jawa? Masya Allah. Masya Allah. Gih, pakai sendiri saja. Akhirnya manusia ini gak ada peningkatan apa-apa. Nasib tidak berubah seinci pun karena tidak ada perbaikan iman, tidak ada perbaikan amal. Manusia hanya berkutat pikirnya asbab-asbab. Mengapa terjadi tsunami? Semua ilmuwan membuat analisa. Oh, ini karena ada gelombang raksasa dari laut. Mengapa terjadi gelombang raksasa dari laut? Karena terjadi pergeseran kerak bumi. Kerak bumi ini terjadi beberapa lapis satu lapis di tengah samudra ini agak jeglek begitu. Karena jeglek mendadak maka akhirnya terjadi gelombang raksasa akhirnya ke laut. Sampai di situ. Ada pertanyaan. Mengapa kerak bumi ini jeglek? Analisa lagi ini profesor. Karena umur kerak bumi ini berbeda-beda. Tanya lagi, mengapa umur kerak bumi berbeda-beda? Ya karena menyebabkan karena umurnya berbeda akhirnya kepadatan kerak bumi ini berbeda. Satu keras, satu agak lunak, satu agak cair. lah mengapa kerak bumi kepadatan berbeda-beda? Coba. Ini kira-kira pertanyaan seperti itu akhirnya sebenarnya nggak bisa jawab juga. Sampai buta kepala ini nggak bisa jawab kalau hanya dengan kacamata-kacamata lahir. Tapi sebenarnya orang iman ini jawabannya itu mudah dan lebih cerdas sebenarnya daripada profesor dokter. Maka apa terjadi tsunami, terjadi gelombang raksasa dari lautan. Memang benar itu asbab-asbab sehingga terjadi, ter, terjadi adanya ilmu asbab. Tapi orang iman ketika terjadi musibah besar maka ada jawabannya di dalam ayat suci Al-Qur'an bahwa semuanya semua yang terjadi di bumi, di daratan, di lautan, musibah yang menimpa manusia terjadi karena tangan-tangan manusia, karena amal-amal manusia. Sudah jawaban final ini. Tidak perlu ada analisa mengapa, mengapa, mengapa yang menghabiskan umur, cukup jawaban jawaban total mengapa terjadi musibah pada manusia karena amal-amal manusia kemudian setelah itu nah, karena sudah benar analisa berpikir yang sudah benar maka tindakannya benar tindakannya kemudian adalah perbaikan amal dijauhkan umat daripada maksiat diusahakan umat supaya kembali tunaikan perintah-perintah agama ikuti syariat agama maka ini solusi cerdas tapi karena cara berpikirnya salah oh ini karena begini berarti kita harus pasang sirene di tengah lautan supaya begitu ada gelombang datang maka satu jam sebelumnya sudah ada sinyal sirene itu ada itu di samudra dekat Aceh sana mengantisipasi serangan tsunami dipasang sirene kira-kira berapa ratus kilometer dari pantai sehingga begitu ada gelombang akan datang satu kota akan terdengar sirna sehingga orang bisa lari ke gunung nah ini asbab lagi tidak jadi obat tanpa perbaikan amal perbaikan iman ini akan orang menyebabkan jalan di tempat tidak berubah satu inci pun perubahan nasib pada manusia. Begitu pula untuk urusan ekonomi. Sekarang ini masya Allah. Mengapa terjadi problem-problem besar? Harga naik, harga turun. Ini sebenarnya faktornya ini bukan masalah faktor seperti faktor urusan ekonomi. Karena pasokan barang naik, karena permintaan tinggi dan lain sebagainya bukan tetapi karena keberkahannya yang rendah tingkat keberkahan yang rendah atau tidak ada dicabut keberkahan daripada bumi dan dari langit sehingga manusia ini bingung saja urusan ekonomi tapi kalau Allah Ta'ala beri keberkahan beres tapi kalau Allah nggak kasih berkah keberkahan harga naik masalah harga turun masalah dulu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu harga gula ini naik. Masya Allah, bingung orang. Harga gula naik sehingga warung-warung kopi susah. Sehingga restoran-restoran susah. Sehingga pabrik roti susah. Sehingga pabrik manisan susah karena harga gula naik. Maka akhirnya pemerintah membuka keran impor gula. Sehingga akhirnya diimpor gula dari Thailand, dari Thailand dan dari Cina, sehingga harga gula turun sampai harga gula datang di Magetan gula impor dari Cina ini lebih murah daripada gula buatan pabrik gula glodok di situ kan aneh ini sudah lewat berapa tangan itu gula dari pabrik Cina sampai datang di Tenggoro ini dengan Gula yang digiling dari pabrik tetangga desa situ. Kan kalau gula dari Cina sudah melewati berapa tangan itu? Eksportir Cina, importir dari Indonesia, grosir besar, grosir kecil, toko eceran. Kok masih lebih murah daripada gula pabrik gula? Glodok, masya Ini ada apa ini? Ada masalah apa ini? Maka akhirnya ketika gula turun ini warung-warung kopi senang. Tapi akhirnya karena gula turun, akhirnya pabrik gula lodok punya kebijaksanaan. Karena gula turun, maka ini kita harus bersaing supaya harga gula glodok pun turun. Supaya turun apa? Kita harus membeli tebu dari petani dengan harga rendah. Maka akhirnya petani tebu semua stres. Wah ini harga tebu anjlok ini. Gula naik bingung, gula turun pun turun. Bingung juga. Gula naik bingung, gula turun juga bingung. Ini masalahnya apa ini? Masalahnya ini. Analisa gini, analisa gini. Sederhana saja. Kebingungan-kebingungan ekonomi sebenarnya karena masalah tingkat keberkahannya yang kurang. Dan ini berlaku kaidah ini adalah secara ijtimai maupun secara infirodi. Mengapa manusia bingung untuk urusan apa saja, ekonominya, pekerjaannya? Ini karena apa? Karena masalah keberkahannya kurang atau enggak ada keberkahan. Allah Taala tidak memberkahi urusan manusia. Mengapa keberkahannya kurang? Karena imannya lemah, karena amalnya belum baik, sehingga dia dalam keadaan kesempitan terus menerus. Pikir asap lagi, pikir asap lagi tanpa usaha perbaikan iman, perbaikan amal. Begitu pula ini kalau masalah ekonomi kita mudah paham. Sekarang bukan hanya masalah ekonomi, masalah apa saja. Ketenangan hati, ketentraman, kasih sayang, mahabbah di antara manusia, di antara suami istri, di antara anggota keluarga. Ini kuncinya adalah bagaimana tingkat rahmatnya Allah yang datang pada manusia pada satu keluarga ada pada satu masyarakat kalau rahmatnya Allah bercurah pula rahmatnya Allah bercurah-curah pada satu keluarga maka datang mahabbah kasih sayang sakinah mawadah di keluarga itu walaupun nggak punya duit nah, walaupun kelihatan sederhana rumah sederhana makan sederhana nah, tapi Allah Ta'ala datangkan rahmat sehingga hatinya tenang, tentram. Sebaliknya, walaupun semua fasilitas ada, komplit, rumahnya mewah, fasilitas komplit, AC ada, home theater ada. Sekarang ini orang-orang yang kelebihan duit, kalau dulu biskop ini ada di gedung-gedung kota. Sekarang ada gedung biskop di rumah-rumah. Mengira di situ fasilitas itu akan datang ketenangan, akan datang kesenangan. Walaupun semua fasilitas komplit, mebel lengkap, gerbang depan dijaga satpam sama anjing herdil, wadah lengkap sama. Tapi walaupun rumahnya besar, tapi penghuninya hatinya sempit, Walaupun rumahnya besar, lapang, luas, tapi hatinya sempit. Mengapa hatinya sempit wong rumahnya luas? Karena memang sedikit rahmatnya Allah yang dimasukkan dalam hati penghuni rumah itu. Bukan karena luasnya. Seperti yang sering sampaikan kayak kemarin. Ada orang sakit sakit asma sakit asma sehingga apa terus terengah-engah napasnya nik nik ini gimana sebabnya ini sebabnya karena saluran napasnya ini menyempit seluruh saluran napas menyempit sehingga apa sesak nafas nah kalau orang nggak pinter begitu sesak napas wah ini sesak napas coba dibuka jendelanya dibuka Tuhan ini apa? Pintu dibuka yang luas yang luas ini saya sesat. Oh kipas angin yang gede masukkan supaya gimana? Kira-kira tambah longgar nggak napasnya? Nggak tambah longgar. Penyakitnya ini bukan karena nggak ada jendela, nggak ada pintu, kalau nggak ada masuk kipas angin, tetapi karena ada yang nggak beres di dalam diri itu tubuhnya manusia itu. Maka obatnya, ah, kalau yang awam kita beri napasi, pas obatnya begitu min, begitu minum langsung plong longgar akar penyakitnya itu dia punya paru-paru yang menyempit jadi longgar maka walaupun jendela ditutup rapat nah tapi nafasnya longgar karena bermula dari apa perbaikan sesuatu dalam diri itu manusia begitulah pula jamaah sekalian kalau umat ini dia sedang dalam keadaan problem apa saja, kesempitan apa saja, maka pertama kali yang harus dilihat, yang harus diperbaiki diri sendiri, nah, imannya, amalnya. Lah kok begitu? Iya, karena seberapa dia ini punya bagusnya iman, seberapa dia ini punya cantiknya amal, maka sejauh itu pula manusia ini punya hubungan yang baik kepada Allah dan sejauh mana baiknya hubungan antara manusia kepada Allah sejauh itu pula datangnya kebaikan-kebaikan pada seluruh aspek kehidupan manusia urusan jasadnya urusan keluarganya urusan ekonominya urusan hubungan sosialnya urusan kantornya, bahkan urusan kambing dan sapinya. Ini ada hubungannya dengan iman dan amal. Ada seorang ulama, ini satu ketika dia ini punya beberapa sapi. Pada hari-hari biasa ini sapi ini jinak dikasih rumput mau makan rumput dituntun keluar kandang, mau keluar kandang, dimasukkan kandang, mau masuk kandang dengan mudah. Tapi suatu ketika ini wataknya sapi ini berubah. Tiba-tiba itu brengkel aja. Tidak masuk kandang malah jingkrak-jingkrak nggak mau masuk. Dikeluarkan dari kandang malah menger-menger nggak mau keluar kandang. Didatangi pemilik semula menurut sekarang malah nyetak pemiliknya ini ada apa ini maka begitu watak sapi ini berubah ini ulama ini banyak istighfar astagfirullahaladzim biasanya setiap hari itu tahajud beberapa hari ini bolong tahajudnya akhirnya sapi pun kena pengaruhnya begitu pula ini bukannya sapi apa sajalah masya Allah kalau orang yang dekat pada Allah, punya hubungan yang baik pada Allah, maka Allah Ta'ala akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan sesungguhnya penyakit buruknya hubungan antar manusia dengan manusia atau manusia dengan makhluk lainnya ini disebabkan karena buruknya hubungan antar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja penyakit yang menjadi sumber penyakit-penyakit berikutnya ini adalah ini buruknya hubungan dia kepada Allah. Kalau sudah bersikap benar, maka tindakannya akan benar. Ada juga satu cerita ulama dahulu bagaimana dulu ada pemilik kuda yang kuda sejak dari kecilnya ini kuda ini binal. Jingkrak-jingkrak terus pemilik kuda ini. Dinaiki nggak bisa, disuruh narik, dokar nggak bisa. es, pokoknya seperti jaran edan, seperti kuda gila karena kuda ini betul-betul nggak bisa dituntun nggak bisa, ditunggangi nggak bisa. Maka akhirnya setelah ini putus asa, ini pemilik kuda ini bawa ke pasar. Setelah dibawa ke pasar, dijual. Saya punya kuda, jual murah. Nggak ada yang mau beli ini. Lalu kuda nggak bisa diapa-apakan, untuk apa? Saya jual murah, nggak ada yang beli. Nah ini ada orang soleh datang ke pasar Datang ke pasar Terus dibeli Berapa kamu jual? Pak Yai ini saya sudah putus asa jual murah pun gak ada Saya kasihkan aja ke Pak Kiai gitu. Akhirnya dikasihkan ke Pak Yai Setelah itu Setelah di tangannya Pak Kiai Ini kuda dibisiki Umi umi umi umi dibisiki Setelah itu langsung diam aja Langsung di dinaiki sama Pak Kiai. Langsung ikut aja pulang rumah dengan tenangnya. Wah ini pemilik kuda ini kaget loh. Sakti betul ini Pak Kiai ini. Tadi dikasih mantra apa Pak Kiai? Itu. Oh bukan mantra, nggak ada mantra apa-apa. Saya tadi ketika sudah jadi milik saya, saya fisiki, wahai kuda, saya ini insya Allah sedikit maksiat dan itu pun saya sudah tobat nah, dan insya Allah saya ini banyak ikut syariatnya agama Allah nah kamu harus taat sama saya insya Allah saya ini taat sama Allah kamu harus taat sama saya kuda ini mantuk-mantuk itu akhirnya dinaiki pun jadi kuda jinak dan ternyata apa sebelumnya pemilik kuda ini nggak sholat jadi wajar kudanya ini gila terus yang punya kuda ini gila, nggak sholat kan namanya gila juga. Nah. Inilah jamaah sekalian satu hikmah bahwa sungguhnya solusi atas masalah kita ini adalah dengan cara kita ini perbaiki hubungan kita kepada Allah dan penyakit kita ini apa saja penyakit ini kita harus tahu akarnya akarnya karena nggak beresnya hubungan kita kepada Allah. Maka kita harus menjadikan usaha perbaikan hubungan antar hamba kepada pemilik hamba, pencipta hamba, penguasa hamba harus dijadikan sebagai satu usaha nomor satu. Usaha yang lain boleh-boleh saja, tapi usaha nomor satu adalah usaha perbaikan hubungan antara hamba kepada penguasa hamba, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Salah ya? Boleh. Kita tidak boleh meninggalkan yang lain. Dunia ini adalah daru asbab. Yang lain tetap boleh. Kita ke pasar, kita ke toko. Tidak dilarang. Bahkan kalau orang ini imannya sudah benar, sudah tahu segala satu datang daripada Allah. Walaupun secara lahiriah kelihatannya dia ini urusan perdagangan, urusan pasar, tapi kedatangan dia di pasar ini meningkatkan iman karena dia melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Pedagang datang ke pasar. Kemudian datang pembeli. Maka ketika datang membeli ke tokonya, dia teringat, Masya Allah. Allah Akbar. Kaget ini ada datang pembeli. Oh, kok kaget? Iya. Karena di sini banyak toko ini kalau nggak Allah datangkan ke toko saya ini tidak mungkin. Pasti hanya Allah saja yang datangkan ke toko ini. Nah, jadi datang pembeli ini ingatnya kepada siapa? Kepada Allah. Banyak toko di sini, ada 100 toko. Kok datang ke toko saya? Siapa yang menggerakkan? Allah. Banyak toko, banyak barang jualan sama. Kok datang ke tempat saya? Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Maka walaupun di pasar ingat pada Allah. Begitu pula banyak orang yang lewat di depan toko. Di toko dia. Banyak. Tapi kok tidak semua datang? Ada yang cuma lewat saja. Ada juga lewat kemudian berdiri di depan toko agak lama gitu. Tapi hanya nonton saja, nonton dagangannya. Habis itu pergi. Masya Allah, luar biasa kuasa Allah. Allah datangkan orang di depan toko saya, tapi kemudian tidak beli, hanya nonton saja. Ini juga kuasa Allah. Nah, akhirnya melihat perkara itu ingat kepada kepada Allah. Karena iman sudah benar. mendatang nah, lagi, penjual datang, pembeli datang, pelanggan datang ke toko dia. Sudah bergaining, sudah tawar menawar. Mau beli, saya beli sekian puluh juta. Sudah mau transaksi, kemudian karena satu lain hal nggak jadi nggak jadi ini pak masya Allah nggak apa-apa dia nggak kecewa ini memang takdirnya Allah belum rezekinya sudah datang jauh-jauh sudah mau transaksi ternyata nggak jadi juga siapa yang mendatangkan Allah siapa yang membuat peristiwa terjadinya transaksi Allah siapa yang akhirnya transaksi batal siapa Allah akhirnya walaupun pelanggan datang transaksi batal juga ingatnya kepada nggak masalah memang sejak awal itu bukan rezeki saya tidak ada yang perlu disesali nah akhirnya walaupun orang ini pergi ke pasar dia tambah tawajunya kepada Allah karena semua makhluk di pasar adalah makhluknya Allah apa ada di pasar ini yang bukan makhluknya Allah nah ada nggak kira-kira kalau kita lihat di manakah ini penghuni pasar yang bukan makhluknya Allah tidak bisa Jangan Jangankan makhluk hidup, makhluk mati pun semua adalah ciptaannya Allah. Maka seharusnya manusia ini melihat makhluk harus ingat kepada Karena semua makhluk ciptaan Allah. Karena semua makhluk dalam genggaman Allah. Maka orang ya harusnya aneh. Wong melihat makhluknya Allah kok nggak nggak mengingatkan dia pada Allah ini kan aneh. Seperti orang yang bertempur dengan lawan pedang tajam berkelebat. Maka akan otomatis yang diingat oleh kita ini bukan pedangnya, tapi yang pegang pedang itu. Karena pedang tidak bergerak dengan sendirinya, ada yang menggerakkan pedang. Begitu pula dimasukkan seluruh makhluk ini bukan berjalan dengan maunya makhluk. Semua makhluk bukan berjalan dengan keinginannya makhluk semua makhluk berjalan ataupun diam karena berjalan dijalankan oleh Allah karena diam didiamkan oleh Allah begitu pula kita melihat istri kita melihat anak melihat apa saja tiba-tiba istri marah nah, Masya Allah kita ingat pada Allah Allah lah yang menggerakkan lesannya istri kita Allah yang mengisi apa yang ada dalam pikiran istri kita maka istri marah, nah, kita ingat kepada keagungan Allah, masya Allah. Dan sabar. Kalau kita istri marah, ini penting sekali. Ini nasihat saya ingat betul ini sama nasihatnya. Bayi Wahab. Kalau kita di Pakistan dulu tahun 90-an, kalau kita ke Pakistan, setiap jamaah Indonesia yang pulang harus datang ke kamarnya Bayi Wahab untuk dawat wapsi. Nah, Babsinya Abai Wahab ini satu yang selalu diingat oleh orang Indonesia tahun itu, zaman-zaman itu. Kamu pulang nanti bisa visabilillah. Kalau istri marah, gitu. Nah, saya gitu. Kalau tiga kali bilang, kamu kalau datang balik ke Indonesia, zaman dulu ini belum banyak orang dakwah. Jadi kalau orang dakwah dimarahi tangganya, istrinya, mertuanya ini biasa. Maka nasihatnya kamu nanti pulang ke Indonesia kalau istri marah gitu. Kalau nanti kamu datang mertua marah gitu. Ini penting kelihatannya. Ini kok Kiai selalu begitu ini kelihatannya penting gitu. Kelihatannya menjadi punya peristiwa semua pekerja dakwah ini. Betul nggak? Nah, sabar dan berdoa. Nggak usah kita istri mah kita ikut marah. Ya memang wanita itu punya watak suka bicara. Apa saja dalam hatinya mau dibicarakan. Lah kalau kita ini juga ikut ngomel, kita lebih wanita daripada wanita. Kita sabar, hati berdoa. Kalau kita ini sedang dimarahi sama mertua, dimarahi sama tetangga, dimarahi sama istri, kita membayangkan seolah-olah kita sedang di mashar, eh, sedang diadili oleh Allah. Eh, semoga nanti di sini diadili oleh istrinya, diadili mertuanya nanti diadili dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sehingga ringan saja, ada apa-apa dimarahi istri, dimarahi tetangga, dimarahi saudara, dimarahi mertua. Longgar karena ingat kepada akhirat gitu. Apa saja yang datang pada manusia yang tidak disukai yang membuat sempit dirinya di dunia akan menjadi sebab longgarnya urusan di akhirat. Nggak apa-apa, di dunia sudah di cicil, dikredit dulu itu kiparoh kiparohnya Salah ya, teman kalian? Masya Allah. Teman sekalian, inilah obat bagi penyakit semua umat yaitu bagaimana kita ajak umat, kita kembalikan umat kepada usaha datangnya perbaikan zohir batin jangka pendek jangka panjang dunia akhirat yaitu dengan usaha perbaikan hubungan antara hamba dengan penguasa hamba Allah SWT maka sekarang kita harus usaha untuk perkara ini untuk meningkat lagi meningkat lagi tidak cukup empat bulan yang sudah empat bulan sekali tidak cukup sekali kita ingin empat bulan kedua ketiga sama ya dan harus tomak dalam usaha agama ini. Kalau bisa melebihi tomanya ahli dunia kepada dunia. Ahli dunia ini gak ada kenyangnya. Sudah punya satu toko, ingin dua toko. Sudah punya toko pakaian. Ini ahli dunia ini gak puas. Kalau bisa saya punya toko pakaian dan bisa buat pakaian sendiri. Saya harus punya pabrik pakaian. Begitu. Pabrik baju. Alhamdulillah maju sudah punya toko baju, sudah punya pabrik baju. Kalau saya punya pabrik baju nih nggak puas saya. Ini saya kain masih harus beli ke pabrik kain. Saya harus bikin pabrik kain. Nah, sekarang bikin pabrik tekstil. Sudah punya toko baju, pabrik baju. Kemudian buat apa? Pabrik pabrik apa? pabrik kain. Ini akan maju kalau orang punya seperti itu untuk urusan dunia. Sudah punya pabrik kain. Nah, wah ini saya benangnya masih beli ke orang lain enggak. Saya harus bikin pabrik pemintalan benang. Begitu. hanya bikin pabrik pemintalan benang. Misalnya mikir lagi, wah pabrik pemintalan benang ini kapasnya masih beli pada orang lain. Saya harus punya kebun kapas. Begitu. Apalagi kalau sudah punya kebun kapas ini, hulu hilir sudah di, sudah punya semua. Nggak kuat terus. Ini pupuknya kapas masih beli, saya harus bikin pabrik pupuk kapas. Nggak ada habisnya Bung Untuk Begitu pula kita ini kalau bisa tomat untuk takazah agama. Alhamdulillah sudah 4 bulan dalam negeri. Wah nggak bisa ini. Saya di PP. Wes pokoknya harus di PP Siapa yang belum IPB? Angkat tangan. Nah, harus IPB. Dan insya Allah itu ada bekalnya. Cuma kita belum mau mengambilnya. Sudah ada bekalnya. Sudah ada, betul sudah ada. Timbang kita tuh masih malas untuk mengambil itu bekal. Mengambil bekal dengan kita buat amal makomi. Insya Allah ya. Percantik amal rohani, percantik amal istimai, tunaikan apa yang bisa, menabung semampunya kekurangannya tinggal minta saja nah, gitu dakwah ini mudah kumpulkan bekal sak mampunya nggak usah ngoyo-ngoyo kekurangannya tinggal minta saja kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ini betul-betul niat karena Allah tunaikan takazah agama insya Allah akan beri bekal pada kita salah ya sudah ITB Cukup belum, masya Allah. Kita harus tomak seperti pabrik baju tadi itu. Saya harus keluar IPB bersama istri tercinta. Itu. Atau semoga nanti yang masih bujang saya dapat istri paham agama secepatnya pergi masturat IPB. Gitu. Gimana? Sudah masturat IPB, sudah IPB empat bulan cukup belum? Nah, saya harus keluar lebih jauh. Itu harus tomak negeri jauh. Salah ya? Sudah negeri jauh? Belum. Istri belum trot negeri jauh. Nah, kita mas mastrot negeri jauh. Ah, sudah mastrot ke Jepang. Oh belum. Belum cukup. Saya ingin mengajak diri, mengajak istri, mengajak anak terbang ke seluruh dunia. Begitu. Salah ya? Dimulai sudah perbaikan. Perbaikan amal. Mempercantik amal Nah, sekarang dengan mempercantik amal Allah akan hantar kita ke seluruh dunia. Kita kewajiban kita dalam usaha agama ini sebenarnya sederhana. Satu saja, matut-matutkan diri supaya kita patuh kita oleh Allah. Itu yang penting. Mem mempercantik diri bahasa Jawa itu matut-matut awak dan awak kita diri kita pantas ditolong Allah itu aja kalau jawab telah tolong itu semua tak kamu Allah akan mudahkan salah ya kewajiban itu aja matut-matutnya apa rohanine, jasmanine, zahir batine, akhlake gen patut ditulung Gusti Allah. Kalau kita sudah patut tolong Allah, Allah akan terbangkan kita ke sebelumnya. Salah ya? Ini terakhir eh, sebelum taskil. Cerita saya punya teman waktu kuliah dulu di, di kedokteran. Ini saya punya teman ini waktu sebelum kena dakwah ini, ini gemuk orangnya. Gemuk terus kelihatan makmur gitu. Setelah itu kena dakwah orang jadi kurus saya tanya namanya Mas Eko Mas Eko setelah kena dakwah aku jadi kurus ini ada apa Mas Eko anu Mas Ainul itu bilang saya ini sebelum kena dakwah itu tiap hari jatah makanan jatah wesel jatah uang dari rumah cukup untuk makan ayam telur daging ayam telur daging setelah kena dakwah supaya nanti saya bisa keluar jauh kalau liburan saya ini sekarang kerupuk tempe, kerupuk tempe, kerupuk tempe. Makanya gak kurang gizi saya. Ya. Masya Allah. Maka akhirnya masya Allah, saya salutin sama teman saya Mas Eko ini. Betul, karena emang dia ini ya kelihatan pantas ditolong oleh Allah. Maka dari pengiritan dari daging ayam daging ayam ke kerupuk tempe kerupuk tempe itu masya Allah. setiap liburan semester dia ini keluar provinsi tanpa minta tambahan bekal yang lain dan tanpa harus bekerja sampilan oh, namanya masih mahasiswa kemudian setelah wisuda langsung IPB 4 bulan tanpa harus bekerja hasil pengiritan lah seberapa hasil pengiritannya nih pengiritannya nggak banyak sebenarnya tapi habis itu kelihatannya itu nyedot rezeki-rezeki berikutnya iya. begitu pula sama sekalian kita sebenarnya nggak perlu pengiritan yang harus jadi bekal daripada pengiritan itu bukan hanya yang penting hikmah terpenting adalah kita harus matut-matut nih awak supaya awak patut ditolong oleh Allah. Jelas nah, sekali kita harus niat ke IPB semua. Yang beli IPB niat ke IPB. Caranya satu saja. Matut-matut nih awak mempercantik diri supaya diri kita pantas dihantar ke seluruh dunia. Siapa siap? Masya Alhamdulillah. Semua paling tidak sekarang, walaupun sekarang baru keluar setahun, berapa bulan, harus mencadangkan kapan empat bulan IPB-nya. Nah, kapan? Tahun berapa? Harus ada tetapan dino bahasa Jawanya. Harus membuat satu waktu seperti perjaka yang ingin nikah paling banter umur 30 tahun harus menikah itu sehingga ada ikhtiar tidak lah kalau ketemu judulnya ya nikah, kalau nggak ketemu judulnya ya nggak nikah nggak apa-apa. Iya. Nggak ada perjaga seperti itu. Harus ada target. Ya, pantas-pantasnya 25 tahun menikah. Pantasnya 27 tahun. Apa? Ya, kemudian usaha. Kemudian bikin mantra-mantra apa supaya datang jodohnya gitu. Sehingga nanti kita ketemu jodohnya gitu. Begitu pula kita IPP niat tahun berapa gitu. Yang belum IPP siapa? Jangan niat. Tahun berapa ke IPP? Masya Allah Daimul Fakir. Tahun berapa? Masya Allah. Satu lagi, Niat. Tahun berapa? 2015. Kapan? Oh Masya Allah. 2013 ini. Kapan? 13 Masya Allah. Kapan? Masya Allah. Kemudian yang kita kita setelah itu tanda niat ada niat ada ngelamun nah kalau tanda ngelamun tuh habis bilang tahun-tahun begini terus nggak ada perubahan amal tapi kalau tanda niat setelah itu ada perubahan amal salam nggih masa jelas sekalian, untuk yang cash, empat Bori, sisa masa boleh ke belakang untuk takut insyaallah. Mari silakan. Yang cash, empat bulan Bori, sisa masa boleh takut dan